Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atau lebih tepatnya pagi ini Rabu pagi tanggal 11 Jumadil Ula 1435 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam.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 Di awal dialog ini saya ingin menyebutkan bahwasanya ayat tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab dalam kitab beliau Riyadhus Salihin. Babul muhafazati ala ma'tadahu minal khair. Bab selalu menjaga menjaga apa yang merupakan kebiasaan dia dari kebiasaan-kebiasaan baik. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh radio Raja, radio yang merilai kajian ini, ketahuilah baik-baik salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala bahwa apabila seseorang di dalam kehidupannya dia mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik amal-amal baik yang menjadi kebiasaan dia maka jangan pernah kebiasaan baik tersebut ditinggalkan. Karena apabila kebiasaan baik tersebut ditinggalkan, akan berakibat buruk kepada dia. Dan salah satu doa yang bisa menjadikan kita senantiasa selalu menjaga kebiasaan baik, doa yang saya baca tadi. Dan insya Allah, sebagian besar para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian, sudah menghafalnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Kenapa kita tidak boleh memutuskan kebiasaan amal soleh yang sudah biasa kita kerjakan? Salah satu jawabannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum dan janganlah kalian menjadi orang-orang seperti ahlul kitab yang mana panjang waktu mereka memutuskan amal saleh maka akhirnya faqasat qulubuhum ini yang berbahaya ketika amal soleh yang sudah menjadi kebiasaan dia terputus maka hati bisa akan menjadi keras dan akibat buruk dari hati yang keras tidak mau menerima nasihat tidak menggurbis apa yang dibacakan kepadanya ayat suci Al-Quran apa yang dibacakan kepadanya hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan susah kembali untuk memulai kebiasaan-kebiasaan baik tersebut itu bisa kita rasakan kita rasakan sendiri dalam kehidupan kita kebiasaan yang biasanya kita kerjakan dari amal-amal soleh kemudian terputus dalam waktu yang lama maka hati kita akan menjadi keras yang mana kekerasan hati tersebut akan mengakibatkan seseorang susah untuk bangun misalkan kebiasaan dia sholat tepat pada waktunya tapi karena satu dan lain hal dari niaga dia akhirnya dia membiasakan untuk terlambat sholat bahkan untuk mengerjakan sholat tidak pada waktunya ini menyebabkan akhirnya seseorang untuk bangun kembali membiasakan sholat tepat pada waktunya sulit maka hati-hati jangan biasa jangan putuskan kebiasaan beramal saleh Kemudian Allah di akhir ayat mengatakan wa katsirun minhum fasiqun. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Artinya, apabila ada orang yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik dia, salah satu sebab eh, akibat buruk yang dia dapatkan adalah menjadi orang yang fasik. Suka melakukan perbuatan dosa, dan dosa tersebut dia perlihatkan dosa tersebut selalu dia kerjakan ini bahayanya ini sebagai mukaddimah para pendengar dan para pemirsa Raja TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan sihir yaitu sihir itu diambil dari kata sin, ha dan ra. Nah, ya, sin, ha dan ra. Sin, ha dan ra itu sebagian ulama di antaranya Al-Asfahani di dalam kitab beliau Gharibul Quran. Ya, kemudian juga eh, Al-Jauhari menyebutkan sebuah kata hmm. yang apabila diambilkan dari huruf sin, ha dan ro, maka itu maknanya adalah ada beberapa makna. Yang pertama trik licik untuk menipu atau muih bil hial ya trik licik untuk menipu yang kedua al khafa hmm. sesuatu yang tersembunyi yang ketiga al latafa sesuatu yang lembut sesuatu yang halus nah tiga makna ini diambilkan dari kata eh, sihir diambilkan dari kata sin ha dan ra hmm. yaitu trik licik untuk menipu hmm. kemudian sesuatu eh, tersembunyi sesuatu yang tersembunyi kemudian sesuatu yang halus dan lembut. Nah, kalau seandainya kita berbicara tentang apa itu sihir, hmm. kemudian apa itu eh, kahin. kahin, kemudian apa itu araf, ya, maka sihir yang hmm. disebutkan oleh para ulama adalah sebagaimana yang disebutkan dalam surat eh, Al-Ikhlas Al-Falaq, ya, Al-Falaq wa min syarrin naffatsati fil uqad dan kita berlindung dari wanita-wanita peniup wanita-wanita tukang sihir hmm. peniup-peniup di buhul-buhul nah, kalau kita ambil definisi dari sini sihir, tukang sihir adalah atau penyihir adalah penyihir ya, ya perhatikan para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala penyihir adalah seorang yang meniup pada ikatan-ikatan untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang lain yang disihir. Saya ulangi, tukang sihir adalah peniup peniup pada ikatan-ikatan karena Allah berfirman itu, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Dan berlindung, aku berlindung kepada Allah dari wanita-wanita penyihir yang meniupkan pada buhul buhul buhul buhul itu ikatan-ikatan. Nanti kita punya contohnya ya para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja mungkin yang menyaksikan televisi Raja TV nanti akan melihat contohnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi penyihir adalah seorang yang meniup pada buhul-buhul untuk memberikan pengaruh buruk. Nah, ini perlu diketahui ya. Pengaruh buruk pada sihir itu benar adanya. Ya, nanti kita bahas itu. Benar adanya. Uh, kemudian di sana ada istilah lain yaitu yang disebut dengan arraf, ya. Yang disebut dengan arraf. Apa itu arraf? Perhatikan baik-baik yang dijelaskan oleh uh, Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarhus Sunnah العراف فهو يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق من الذي سرقه ومعرفة مكان الضالة وعندما تتهم المرأة بالزنا فيقول من صاحبها ونحو ذلك من الأمور يا ومنهم من يسمى المنجم al munajimu kahinan. Artinya, arraf adalah seseorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib ya, mengetahui akan hal gaib untuk perkara-perkara yang telah terjadi. Perkara-perkara yang telah terjadi seperti barang yang hilang, siapa yang mencurinya? Motor kah hilang, mobil kah hilang, mungkin istri <laughs> hilang <laughs> siapa yang mencurinya kemudian atau mengetahui ya e, eh, sese seorang istri yang dia menyeleweng dengan lelaki lain atau sebaliknya seorang suami yang menyeleweng dengan wanita idaman lain maka siapa yang berzina dengan si istri atau si suami tersebut biasa di kita disebut dengan tukang ramal tapi tukang ramal untuk orang-orang yang eh, untuk perkara-perkara yang telah lalu, yang terjadi sudah lalu, yaitu untuk sesuatu yang sudah terjadi. Di sana ada istilah yang ketiga, yaitu yang disebut dengan kahin. Kahin sebagaimana disebutkan oleh Imam Baghawi dalam kitab beliau Syarah Sunnah, huwa alladhi yukhbiru 'anil kawain fi mustaqbiliz zaman. Dia adalah seorang yang mengetah mengaku mengetahui akan hal gaib tentang keadaan-keadaan yang telah lalu. Ya, eh afan, yang akan datang malahan. Akan datang. Ya, bukan bukan yang telah lalu tadi araf yang masa akan depan datang. Ya, yang masa depan misalkan antum ingin nikah. Hmm. Ya, nikah lagi kan sudah mm. nikah. Betul, hmm. Nikah lagi. Hmm kira-kira perempuan yang saya ingin nikah itu cocok nggak untuk saya? -hmm atau misalkan antum lahirnya tanggal 13 Agustus mm -hmm. kemudian e, perempuannya tanggal 10 bulan Oktober misalkan ya. kira-kira mm -hmm. cocok nggak mm -hmm. ya kita mengadakan pernikahan bulan Agustus mm -hmm. nah, bahkan para pemirsa e, radio Raja dan juga Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala eh, kadang saya diberitahu sebagian orang, kadang orang mau beli motor second misalkan atau mobil bekas misalkan. Dia nanya itu nomor resi mesinnya itu, yeah, yeah. nomor mesinnya. nomor oh, mesinnya. Ditanyakan kepada kahin ini. Mm -hmm. Yaitu seorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Kira-kira saya kalau beli mobil ini baik nggak untuk saya? Hoki nggak sebenarnya? Ya, hoki <laughs> nah, gitu. Nah, kalau misalkan contoh yang lain ini ar ini kahin ya. Yeah. Kahin itu orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Hmm. Misalkan kita mau bangun rumah, kira-kira bangun rumah untuk uh, apa namanya me nancapkan tiang pertama bulan Maulid cocok nggak? Ya. Kemudian untuk uh, misalkan kita mau beli ruko hmm. ya mm-hmm. rukonya itu di pojokan sate misalkan hmm. kalau saya beli itu kira-kira cocok nggak yeah. nah perlu diperhatikan para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dan seluruh radio yang merilai kajian ini perlu diperhatikan baik-baik bahwasanya yang namanya sahir, tukang sihir, penyihir, araf atau kain ini tidak terbatas kepada yang dikenal sebagai dukun saja di tengah masyarakat atau tukang ramal. Apapun profesinya di masyarakat, apapun gelarnya di masyarakat. Apakah dia seorang ustaz, apakah dia seorang kiai, seorang habib, seorang ki ageng, tuan guru. Kalau profesinya seperti ini, kalau dia penyihir yaitu suka meniup di buhul-buhul, untuk memberikan pengaruh baik atau pengaruh buruk kepada orang lain atau kalau dia profesinya araf kalau ditanya tentang perkara-perkara yang hilang dia menjawab mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu kalau profesinya kahin mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang maka sudah dia disebut sahirkah arafkah, kahinkah tidak peduli apa profesinya di masyarakat Nah ini perlu diperhatikan ya akhi. Mhm. Kadang-kadang kita di masyarakat eh, kalau itu eh, kepada ustadz atau kiai hmm. kita boleh nanya yang kayak kayak gitu ya, ya, ya, disebut ya, ya. ilmu putih ilmu putih ya hmm. uh, kemudian kalau kepada dukun mhm. beneran hmm. misalkan matanya picok hmm. kemudian giginya ompong kemudian rambutnya kriwil panjang ya, ya. kemudian di depannya kemenyan maka <clears throat> ini nggak boleh katanya nggak ada Buk, hmm. Tidak ada perbedaan, sama hmm. saja. Kalau seandainya mengetahui akan hal gaib, hmm. mengaku mengetahui akan hal gaib, maka hmm. ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Hmm, hmm, hmm, hmm. ini. Bahkan ini Ustaz, fenomena yang sekarang terjadi itu hmm. makin marak saja ustadz ustaz yang mengaku bisa untuk meloloskan seseorang untuk menjadi pejabat sebagainya dengan doa-doa dia. Ya tampaknya seperti seorang ustadz kemudian ya. juga bisa menyembuhkan dengan cara segala macam nah ini dia kadang-kadang kita harus perhatikan ya hmm. bahwasanya jangan tertipu dengan gelar ustadz dengan gelar hmm. kiai atau dengan penampilan hmm. penampilan mungkin pakai surban hmm. ya Perubahan kadang-kadang lebar sekali seperti mm -hmm. perahu kadang-kadang mm -hmm. e, atau penampilan dengan jubah mm -hmm. ya penampilan dengan tasbih ataupun penampilan dengan dengan apa e, misalkan bekas sujud di dahinya, hmm. jenggot, jangan jangan tertipu. Yang penting apa hakikat yang dia kerjakan? Yeah. Iya. Apakah dia termasuk meniup di buhul-buhul, mm -hmm. ya, mm -hmm. atau sering membuat raja-raja? Nanti saya akan contohkan yeah. Iya. kepada para pemirsa Raja TV dan juga Radio Raja uh, eh, ada raja-raja. Ya, misalkan ya. suka nulis-nulis di punggung yeah, iya, yeah, sebagai hmm. raja-raja, hmm. atau nulis pada telur-telur, atau hmm. nulis pada kertas-kertas, nanti disuruh disimpan. Yeah. Ini semua adalah sahir. Hmm. Yang kayak begini adalah sihir. Sihir ya. ya. Dan tidak ada seperti yang saya katakan tadi, tidak ada dalam Islam itu yang namanya ilmu putih, ilmu hitam. Kalau seandainya dia ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, maka ya dia adalah ilmu yang benar. Kalau seandainya bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka dia ilmu yang tidak benar. Ya, ini poin penting bagi masyarakat kaum muslimin terutama saat ya. Iya. agar tidak terjebak dengan hal-hal yang semacam ini. Ya. Dan berikutnya Ustaz, kita juga mengetahui bahwasanya ada sebagian orang yang dia sakit, tatkala dibawa ke rumah sakit ternyata tidak ada penyakitnya. Ya. Nah, apakah ini bukti dari adanya sihir Ustaz. Oh iya, perhatikan ya para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dan seluruh radio yang merelai kajian ini ya. bahwa eh, para ulama kebanyakan ulama jumhur ulama hmm. mereka bersepakat bahwa memang sihir itu lahu ta'thir sihir itu memberikan pengaruh buruk dan pengaruh buruknya asli ada hmm. ya ada hakikatnya jadi yang namanya guna-guna, santet, itu hmm. memang benar ada. Sihir memang memberikan pengaruh buruk. Kenapa kita penting, bahkan ini perkara penting ya. Yeah. Kenapa kita penting untuk menekankan ini? Karena sebagian orang tidak percaya, tidak percaya bahwasanya sihir itu benar adanya terutama kamu akademisi ya, iya kadang-kadang yang hanya berpikir dengan rasionya iya. logikanya oh ini karena mungkin uratnya kejepit hmm. atau mungkin karena ada uh, psikologisnya tidak ku, iya. tidak bagus dan semacam semacamnya sebenarnya tidak ya sihir ada hakikatnya apa dalil-dalil yang menunjukkan sihir ada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 102 dan ayat ini agak panjang ya ayat ini agak panjang Allah Subhanahu wa taala berfirman wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an nas as-sihra wa ma unzila 'ala al malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi lihat Allah Subhanahu wa taala saya tidak menerjemahkan ayat ini tetapi maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat ya yang disebut dengan Harut dan Marut sebagai ujian bagi manusia yang mana malaikat ini akan mengajarkan sihir. Mereka sudah mengatakan Inna nahnu fitnah fala takfur. Karena ini adalah ujian bagi kalian. Maka jangan kalian kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya pun manusia tetap belajar sihir kepada mereka berdua. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Lihat, mereka manusia belajar dari dua malaikat ini sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya Imam Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala mengatakan pada ayat ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Fathul Qadir beliau mengatakan fi isnadit tafriq ila saharati wa ja'ala sihra sababan dhalika lidhalika dalilun ala anna lis ta'thiran fil qulub bil hubbi wal bughdi wal jam'i wal furqah wal qurbi wal bu'di kata Imam Ibnu eh, Imam ash rahimahullah taala eh, sebab terpisahnya seorang suami dengan istrinya adalah sihir dan menjadikan sihir adalah penyebabnya ini merupakan bukti bahwasanya sihir mempunyai pengaruh pada hati berupa rasa cinta, rasa benci, rasa ingin berkumpul, rasa ingin berpisah, rasa ingin dekat, rasa ingin jauh. Ini menunjukkan bahwasanya ya, semua sihir akan memberikan pengaruh yang buruk kepada orang yang disihirnya. Jadi sihir itu memang benar adanya. Ya, ini Bapak Ibu, contoh yang lain dari dalil yang lain maksud saya bahwasanya sihir memang ada pengaruh buruknya ya guna-guna santet apalagi itu pelet, pelet ya hipnotis, itu memang iya benar ada pe pengaruh buruknya coba perhatikan hmm Imam Ibnu Qudama dalam kitab beliau Al-Mughni ketika beliau mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad." Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb Al-Falaq. Ya. Da, berlindung dari apa? Salah satunya wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, "Walaula anna sihra lahu haqiqah, lama amara Allah bil isti'adzati minhu." Kalau seandainya sihir tidak mempunyai pengaruh yang buruk, maka Allah tidak akan memerintahkan kita untuk meminta perlindungan darinya. Yang meminta perlindungan dari keburukan sihir tersebut ya belum lagi nanti kita banyak sekali eh, ayat-ayat uh, yang berkenaan dengan sihir di antaranya surat Al-A'raf ayat 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman falamma alqau saharu a'yunan nas wastarhabuhum wajau bisihrin 'azim ketika tukang sihir tukang sihir Firaun melemparkan tongkat-tongkat apa tali-tali kecil mereka saharu a'yunan nas maka mereka mensihir membuat pengaruh buruk pada mata-mata manusia wastarhabuhum dan membuat mereka takut waja'u bisihrin azim dan tukang-tukang sihir tersebut datang dengan sihir yang yang besar nah ini menunjukkan akhi bahwasanya memang sihir itu mempunyai hakikat memang sihir itu mempunyai uh, pengaruh buruk ya hakiki hmm. ada pada manusia ya. nah mungkin juga jadi penekanan bagi kita semua Ustaz ya. Memang sihir itu ada pengaruhnya bagi manusia tentunya ya. Satu lagi, hmm. ada orang sebagian tidak percaya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari hmm. yang di, yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad SAW pun kena sihir. Sihir. Iya. Suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta innahu la yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' hmm. wa ma fa'alahu. Nabi Muhammad SAW disihir sampai ini iya. sihir tingkatan tinggi ya, yeah. sampai yeah. dikhayalkan kepada beliau, beliau sudah mengerjakan sesuatu, uh iya. -huh. padahal beliau uh -huh. belum iya. mengerjakannya. Jadi menurut beberapa pensyarah hadis ini, uh-huh. beliau ingin menggauli istrinya, uh -huh. tapi merasa sudah menggauli. Wah ini berat ini, ya dan menyebabkan kan <coughs> kondisi psikologis manusia akhirnya berat gitu hmm. karena syahwatnya tidak tersampaikan hmm. hmm, hmm. padahal beliau belum menggaulinya belum hmm. menggaulinya tetapi beliau e, menganggap sudah menggaulinya nah, ini termasuk dalil yang sangat jelas bahwasanya sihir itu mempunyai hakikat ada pengaruh buruknya hmm. nah ya Ustaz uh, perbincangan kita akan lebih lanjut masuk Ustaz uh, kenapa sihir ini bisa dikategorikan dalam perbuatan syirik nah, ini perkara paling penting ya. ya kenapa sihir dikategorikan kepada perbuatan uh, eh, syirikan ya maka jawabannya ada tiga yang pertama sihir dikategorikan sebagai perbuatan kesyirikan karena di dalam perbuatan sihir perdukunan ataupun tadi araf kahin yang mengetahukan hal gaib In, ini kita berbicara sihir beneran ya, tukang iya. penyihir beneran, bukan gadungan ya. Bukan gadungan sih. Iya. Pura-pura bisa sihir. Iya, buka buka pura-pura buka sihir iya. ya. Padahal dia ketemu jin aja takut gitu loh. Iya. Apalagi sampai memberikan sesajen. Ini iya. kita berbicara dukun beneran iya. ya. Tuk penyihir beneran yang dia mempunyai hubungan ya, sila kepada jin. Iya ya kepada kepada jin dan saya ingatkan sekali lagi kadang-kadang sebagian orang yang dianggap soleh mengatakan dia punya khadam ya khadam itu sebenarnya jin ya mm-hmm. makanya saya katakan tidak ada ilmu putih ilmu hitam yang ada apabila itu ilmu berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah maka itu ilmu yang benar yang tidak ada berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah itu ilmu yang yang salah nah jadi kenapa sihir dikategorikan sebagai perbuatan Eh, kesyirikan dan kekafiran yaitu seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnasyayatin kafaru yu'allimuna nas sihra Akan tetapi para syaitanlah yang telah kafir, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya salah satu penyebab kenapa persihiran dan perdukunan itu dimasukkan ke dalam uh, kesyirikan dan kekafiran karena dia minta pertolongan kepada jin dan kepada yang disebut dengan khodam tadi minta pertolongan ya dengan membuat nanti sesaji atau apa banyak sekali contoh-contohnya akan kita sebutkan nanti kemudian yang kedua kenapa sihir termasuk daripada perbuatan kesyirikan kafiran karena mengaku mengetahui akan hal gaib terutama tadi araf dan kahin tukang ramal tukang ramal tadi dan sudah kita kategori kita klasifikasikan menjadi dua araf dan kahin ya e, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Naml ayat 65 tentang e, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah Katakanlah tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27 Allah berfirman alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul Allah lah yang maha mengetahui akan hal gaib. Tidak ada yang mengetahui akan hal eh Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan hal gaibnya kepada seorang pun. Lihat, ahadan di sini dalam bentuk nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya siapapun tidak Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu gaibnya tersebut, melainkan seseorang yang Allah ridhai dari para rasul. Ya, dari seorang rasul. Ini menunjukkan bahwa siapa yang mengaku mengetahui akan hal gaib atau dia tidak mengaku mengetahui, tetapi kalau ditanya dia e, menjawab, ini sama saja. Ya, kalau ditanya dia menjawab, ini sama saja sebenarnya. Mau ditanya tentang hal gaib, barang hilang ataupun perkara yang akan datang dia menjawab. Dia tidak mengaku mengetahui akan hal gaib. Dia selalu mensandarkan ini Allah Subhanahu wa taala Tapi kalau ditanya dia sama saja menjawab. Ya. Ini sebab yang ke yang kedua. Sebab yang ketiga, kenapa sihir termasuk ya e, perkara kesyirikan dan kekafiran? Maka perhatikan. Makanya saya tadi mukadimahi para pendengar sekalian bahwasanya sihir itu tidak akan mandi kata orang Jawa. Tidak akan manjur. Kan? manjur. Mandi betul ya? Betul, manjur. Tidak akan manjur memberikan pengaruh buruk ya. Hmm. Tidak akan benar-benar memberikan taksir ya kepada pengaruh kepada orang yang disihir baik dengan kecintaan, baik dengan kebencian, baik dengan ingin bersatu, ingin berpisah, ingin dekat, ingin jauh, ya. Tidak akan bisa memberikan pengaruh kecuali dia melakukan ritual-ritual yang menghina agama Islam. Hmm. Contoh. Hmm ini tukang sihir beneran ya. Hmm, Contoh iya, iya. misalkan dia kalau ingin buang air besar, uh dia letakkan mushaf Al-Qur'an di bawah telapak kakinya sebagai pijakannya. Masyaallah. Nah, kemudian yang kedua, dia kadang-kadang menulis ya ayat ayat suci Al-Qur'an dengan yeah. darah haid. Iya. Menulis ayat-ayat suci Al-Quran dengan darah-darah haid Dan ini terbukti Pernah di Arab Saudi Di Arab Saudi itu ada divisi ya di Arab Saudi itu ada divisi kepolisian divisi sihir dan perdukunan. Jadi khusus untuk menangkap tukang sihir dan perdukunan. Kalau di kita ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Mudah-mudahan di sini juga nanti ada KPS ya atau KPD, Komisi Pemberantasan Dukun <laughs> dan Penyihir gitu ya. Dukun dan penyihir ya. Uh, itu mereka pernah nangkap ya. seorang tukang sihir ya dan ketika ditangkap diinterogasi, tukang sihir ini menangis. Kenapa sir? Kata di kata polisi ini, "Kenapa kamu menangis?" Mm -hmm. Kemudian kata dukunnya ini, "Saya ini punya jin yang begitu banyak." Hmm. Yang saya heran kenapa saya bisa tertangkap Jin-jin saya tidak memberitahukan kepada saya <laughs> Kata Syekh, gampang itu jawabannya. Ironis <laughs> kata. Ya, kata Syekh yang yang menangkap dia gampang. Hmm. hmm. Kamu mungkin kata hmm, Syekh, hmm. ya, mungkin punya eh, apa sesaji kamu, pengorbanan kamu, kurban kamu kepada jin kurang. Hmm. Kata dukun ini. Nah, ini yang ingin saya tunjukkan. Hmm. Kata dukun, enggak, saya enggak kurang saya punya perempuan di rumah perhatikan para oh, pendengar oh, oh, oh, punya perempuan perempuan bagi para penyihir dan dukun itu bukan untuk seks lagi bukan bukan, bukan untuk berzina lagi mereka sudah lebih dari itu persembahan ya mereka untuk apa para wanita-wanita itu di rumahnya kalau wanita lagi itu lagi haid hmm. diambil darahnya dia tuliskan dengan darah-darah tersebut ayat-ayat suci Al-Qur'an terutama ayat kursi hmm. Itu dukun itu ngaku. Ya, ya, ya, ya, ya. Seperti itu. Kata makanya kata si dukun tersebut nggak mungkin saya punya perempuan di rumah. Artinya sesaji saya untuk jin itu sangat kuat, tidak mungkin. Mhm. Kata Syekh yang kedua, ini perhatikan para dukun, para mhm. penyihir ya, bertobat sekarang. Mudah-mudahan yang mendengar kajian ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, mungkin kamu bisa tertangkap karena doanya orang yang terdolimi Hmm dan dakwatul mazlum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salah thalathu da'awatin mustajabat tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. dakwahul mazlum salah satunya doanya orang yang terzalimi, yang asalnya keluarganya jadi satu ya, gara-gara dipelet diguna-guna akhirnya terpisah. Yang asalnya keluarganya Uh, tentram, sakinah, mawaddah, rahmah, tapi gara-gara kena sihir akhirnya uh, eh, tercerai berai maka mungkin orang ini terzalimi. Ya. Orang ini terzalimi dia berdoa kepada Allah. Kemudian orang ini dukun ini nangis lagi. Hmm. Ya, sihir benar penyihir beneran ini nangis lagi. Yang ketiga, kami bisa menangkap kepada kata si dukun ini kepada polisi itu dan eh, polisi itu namanya Syekh Adil masih hidup beliau hmm. dan masih sebagai ketua polisi penangkapan sihir dan penyihir dan dukun hmm. ya. <clears throat> beliau mengatakan bahwasanya dukun itu mengatakan saya bisa beritahu kalian di mana sihir penyihir-penyihir yang ada biar kalian bisa tangkap. Hmm. Kata Syekh Adil ini, hmm. uh, kami tidak perlu engkau. Dan ini salah satu kenapa kami bisa menangkap engkau. <laughs> <laughs> Apa bacaannya? Eh, Sebagaimana yang kita bicarakan pada hari apa itu pagi-pagi iya. penjagaan diri. Penjagaan diri. Orang ketika keluar rumah uh mhm. -huh. dia membaca doa yeah. Bismillah tawakkaltu tu hmm ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Bukankah Rasulullah SAW di situ mengatakan faqad hudita wa kufita Kamu akan diberikan petunjuk. Uh mhm. -huh. Diberikan petunjuk untuk nangkap itu. Uh mhm. -huh. Dan subhanallah, ini dukun ternyata dia ditangkap di masjid. Masya Allah. Iya, yeah. ternyata dia ahli zikir, iya, tapi yeah, yeah. di belakangnya sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. idzan khalahu intahakuha. Mm. Jika dia sendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia melanggar hal-hal tersebut. Nah ini jangan terkecoh dengan penampilan ya, hmm. dengan surban, dengan tasbih, dengan eh, ucapan-ucapan uh, subhanallah di hadapan orang banyak, tapi sebenarnya dia di belakang melakukan ritual-ritual, minta kepada jin ya, menyembelih untuk ke kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Mm -hmm. Ya, Ustaz. Nah ini ini contoh-contoh kenapa akhirnya sihir dimasukkan ke dalam perbuatan kesyirikan dan kekafiran. Hmm. Mereka ada lagi yang sholat tanpa berwudu, ya. langsung ya. sholat itu. Langsung sholat. sengaja itu mereka lakukan. Hmm. Jadi Allah kan memerintahkan sholat itu harus berwudu. Yeah. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Maidah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La salata bi ghairi tuhur." Hmm. Tidak sah sholat seseorang tanpa tanpa berwudu. Yeah. Nah, orang ini sengaja melanggar itu Nah inilah makanya kenapa dia dimasukkan ke dalam kategori kesyirikan dan kekafiran. Hmm. Karena dia sengaja melanggar hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menulis surat-surat Al-Fatihah misalkan ayat-ayat suci Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim terbalik hmm. ya. Bukan bismillahnya dulu di depan tetapi uh, eh, ar rahmanirrahim eh, dibalik. Tulisannya pun dibalik. Hmm. Ini penghinaan terhadap Al-Qur'an. Hmm. Nah ini akhirnya yang menjadikan kategori sihir dikategorikan sebagai kesyirikan dan kekafiran. Nah, Demikian. Barakallahu fikum. Nah, tatkala kita sudah mengetahui Ustaz kalau kesyirikan dan perdukunan ini merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, hukum mempelajari dan mendatangi kahin ini seperti apa Ustaz? Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh kayaknya sebelum hukum eh iya betul. Tidak mengapa. Hukum mendatangi sahir, ya. kahin, ya. araf tadi ya. ya. Kita kita tidak menyebutkan dengan bahasa Indonesia karena uh, ini lebih lebih enak kita pahami sahir yaitu yang suka-suka ngasih raja-raja hmm, gitu ya ya, ya. di kertas nanti disimpan hmm. di dompet gitu ya ataupun suka ngasih cincin ya. suka ngasih saya pernah punya teman uh, beliau uh, pernah ingin mencalonkan menjadi bupati yeah dikasih rompi, rompi, rompi jas lah gitu ya. Hmm. Di dalamnya itu raja-raja. Hmm. Itu sihir itu, hmm. ya, itu sihir. rasulullah saw alaihi wasallam bersabda, kata 'allaqa tamimatan faqad ashar Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah itu jimat. Ya, dan jimat berbagai macam bentuknya. Nanti kita akan contohkan ya. Hmm. Kita akan contohkan bagaimana uh, tamimah tersebut ya yaitu tulisan-tulisan kadang-kadang tulisan Arab ya angka 3 4 5 kemudian nanti ada bulat-bulat di sini eh, di tengahnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian sampingnya ada uh, Abu Bakar As-Siddiq kemudian uh, uh, eh, Umar bin Khattab kemudian kemudian ada sin sin sin kemudian shot shot shot ya ini ini sihir ini namanya tolasim ini namanya raja nah hmm. eh, kita kita berbicara dengan bahasa uh, istilah yang disebut dalam hadis saja sihir kemudian uh, araf kemudian kahin ya sihir, arraf, kahin. Lihat hukumnya, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ata arrafan, ya, man ata arrafan, fasaalahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Dalam riwayat lain arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi arraf, Araf tadi sudah kita kenal ya para pemirsa hmm. Raja TV dan para pendengar sekalian Yaitu apa itu? Araf itu orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu hmm. Ya, barang hilang, istri hilang, anak hilang, emas hilang, perak hilang, rumah hilang Bisa nggak ya rumah hilang? <laughs> ya. Nah, itu araf. Barang siapa yang mendatangi araf lalu dia bertanya, maka tidak diterima darinya sholat sebanyak 40 hari. Apa maksud tidak diterima darinya sholat sebanyak 40 hari? Ya, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sholatnya itu dia boleh libur gitu loh. Bukan. Bukan. Ya, orang yang mendatangi Araf kemudian dia boleh libur sholat 40 hari, bukan artinya solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dan ini juga, dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, meskipun dinyatakan solatnya sudah gugur kewajiban. Mm-hmm. Ya, tetapi solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gugur kewajibannya dia. Ya. Bukan berarti kalau seandainya dia sekarang misalkan ada para pemirsa pernah mendatangi Araf seperti ini, kemudian dia mengulang sholatnya selama 40 hari. Enggak, bukan itu maksudnya. Hmm. Sholatnya gugur kewajibannya, akan tetapi tidak ada pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, rahimahullahu taala. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan au arrafa. Nah, di sini disebutkan dua. Barang siapa yang mendatangi kahin mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang atau arraf orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang telah lalu kemudian fasaddaqahu bima lalu dia percaya dengan apa yang dikatakan kepadanya ya dengan apa yang diucapkan oleh si kahin atau si arraf tadi. Ingat ya, kenapa saya pakai kalimat kahin atau arraf? Karena biar tidak terkecoh masyarakat, ya. Dengan penampilan ustadz, kiai, tetapi dia profesinya kahin atau arraf atau sahir. Ya, suka nulis di telur-telur. Itu sahir itu. Tukang sihir para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, Fakat kafara bima unzila ala Muhammad. Maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya kafir terhadap apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Yaitu surat An-Naml ayat 65 tadi. Bahwasanya dia tidak meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi dia masih meyakini ada makhluk yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi. Nah ini, ini ini hukumnya ya. Datang ini hukumnya. Cuma ada di sana penjelasan dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau mendatanginya untuk menghinakannya, hmm. untuk mencelaknya, ya, mengingatkan agar tobat, mengingatkan agar bertobat, menjelaskan kepada manusia bahwasanya ini perbuatan salah, maka tidak mengapa sebagaimana yang di, yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Sayyad tukang sihir di zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam Ibnu hmm. Sayyad ya beliau ingin uh, menghinakan Ibnu Sayyad dengan mengatakan apa yang aku sembunyikan Ibnu Sayyad tidak bisa menjawab hanya bisa menjawab kalimat aduh Padahal yang diinginkan oleh Rasulullah eh, ketika beliau mendapatkan surat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Ad-Dukhan. Jadi alif dan nunnya dia dia tidak tahu. Ad-Dukh saja dia tahu. Nah, seperti itu. Ya, makanya kemudian dikatakan ikhsa'du wallah. Buruklah, hinalah engkau musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan nah, kalau seandainya mendatanginya untuk seperti ini, maka ini diperbolehkan. Hmm. Demikian. Hmm. Ya. Nah, kalau untuk mempelajari set? Nah, hukum <laughs> mempelajarinya perhatikan baik-baik ya. Hukum mempelajarinya Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di dalam uh, kitab beliau uh, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim dan juga ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari Amalus sihri haram wahwa minal kabairi bil ijma. Perhatikan yang melakukan praktek kesihiran, yang Anda suka nulis raja-raja, suka ngasih jimat-jimat pada anak-anak yang hitam-hitam di sini, hmm. ya. Kemudian dikalung-kalung, kemudian uh, nulis tulisan-tulisan di kertas, kemudian disuruh disimpan di dompet, ya. Kemudian uh, apa saja yang berkaitan dengan raja-raja, ya. Perhatikan yang suka memelet, mengguna-guna, kemudian eh, apa namanya, apalagi pelet, guna-guna, hipnotis eh, hipnotis nah, masalah yang lain kita bicarakan hmm. nanti Eh, pokoknya yang seperti itu yang membuat pengaruh buruk kepada manusia kata Imam An Nawawi rahimahullah yang bermazhab Syafi'i amalus sihri haramun wahwa min al kaba'iri bil ijma' perbuatan sihir itu haram dan dia termasuk dosa besar dengan kesepakatan para ulama. Wa minhum ma la yakunu kufran bal ma'siyatun kabira, fa in kana fihi qaulun aw fi'lun al kufra fa huwa kufrun wa illa fala. Di antara amal sihir ada yang hanya sebatas maksiat yang disebut dengan dosa besar. Tetapi di antara amal sihir ada yang dia itu merupakan kekafiran. Kalau seandainya kekafiran, maka itu disebut dengan kekafiran. Disinilah akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahullah taala bahwasanya orang yang belajar sihir jumhur ulama mengatakan kafir. Ya. Jumhur ulama mengatakan ini haram hukumnya. Ya, kenapa? Karena Allah berfirman, "Innama nahnu fitnatun fala takfur." Sesungguhnya kami adalah ujian maka jangan kalian berbuat kufur. Mm-hmm. Adapun Imam ash syafii rahimahullah mengatakan bahwasanya kalau sihirnya tersebut berkonsekuensi kepada kekafiran dan kesyirikan, maka yang belajarnya musyrik dan kafir. Maka jelas di sini belajar ilmu sihir hukumnya apa? Haram dan termasuk dosa besar. Mm-hmm. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Karena sebagian dari santri itu ada yang mempelajari khusus tentang buku-buku ini saat Nah, buku yang kitab kundul gitu. Ya. Ada tulisannya hizib-hizib dan sebagainya. Ya. Nah, Itu hizib-hizib itu kadang-kadang dibuat-buat ya. Ini, iya, Uh, ah, perhatikan ini termasuk hal-hal yang keliru di tengah-tengah masyarakat hmm. juga adalah ada namanya kertas. Hmm. Kertas disulis, ditulis di situ ayat seribu dinar. Di situ ayat-ayat Allah dipotong-potong. Hmm. Ya. Ini tidak boleh dalam Al-Qur'an dalam eh, firman Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat Allah dipotong-potong tidak boleh Mm -hmm. kenapa karena itu termasuk dari penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala nah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala <clears throat> baik Ustaz selanjutnya uh... kayaknya di tengah masyarakat gini ada sebagian kaum muslim tidak mengetahui tidak bisa belum membedakan. bisa membedakan -hmm. mana yang uh, orang salih? mana mana yang tukang sihir Arab atau Nah itu dukun. Kita perlu tahu tanda-tandanya. Iya, tanda-tanda. Tanda yang pertama ya, sebelum saya eh, perlihatkan gambar nanti kepada iya. para pemirsa sekalian, tanda yang pertama biasanya mereka nanya tentang tanggal lahir kemudian nama ibu. Kenapa sih? Kenapa nama ibu bukan nama bapak? <laughs> Ya nama ibu karena orang ketika tidak mempunyai bapak itu berarti anak zina. Uh, ya. Di situ dia telah merendahkan dirinya. Hmm. Karena perbuatan zina tercela. Yeah. Meskipun hasil dari anak zina itu hmm. ya anaknya tidak berdosa, cuma perbuatan zinanya itu tercela. Hmm. Di situ ditanya kenapa anak ibu. Ya. Uh, apa uh, nama ibu ditanyanya ada sedikit eh, pengalaman menarik di sini tentang dukun gadungan. Ya, tukang sihir gadungan, tukang ramal gadungan. Apalagi di zaman yang super duper uh, mudah untuk mengakses informasi uh mm-hmm. -huh. dan juga memberikan informasi ke orang lain. Di sana ada SMS, di sana ada telepon, di sana ada Facebook, di sana ada Twitter, yeah. di iya. sana ada Google Plus, apa saja. Mm. Mudah orang berinteraksi sosial. Nah, ini sangat menguntungkan untuk dukun-dukun yang yang gadungan tadi. Mm-hmm. ya. Iya. Gimana misalkan mm -hmm. ya. Ana saya tinggal saya contoh ya. Ini iya. dukun dagu gadungan. Saya tinggal di kampung namanya Kampung Melati. Yeah. Antum tinggal di Kampung Anggrek sebelah sana. Mm-hmm. Kita join. Mm. Saya berpura-pura jadi dukun gadungan, mm. kemudian uh, antum nyari pasien di sana, lihat orang yang lagi punya masalah, lihat orang yang lagi uh, hilang sesuatu. Maka nanti antum mungkin dapat pasien di sana. Yeah. Antum telepon saya atau SMS saya mm. atau Facebook saya atau Twitter saya atau apa saja. Ustadz nanti datang hari Senin yeah. dia orangnya seperti ini, namanya ini, iya. namanya ibunya ini. <laughs> ya. Informasi. Ya, informasi iya. diberitahu ke saya. Informan tadi. Ya, informan. Antum jadi informan saya. Ya. Akhirnya benar, hari Senin dia datang ke saya. Langsung dia ngajak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi Saya bilang kepada orang tersebut, silahkan masuk, wahai si Fulan. Wah, beraksi mulai. Anaknya si Fulan. Yeah. Orang ini langsung, wah, saya nggak belum pernah kenalan sama ustadz ini oh, iya, iya. langsung tahu dia hmm. ini dukun gadungan ini hmm. <laughs> ya dukun gadungan yeah. contoh yang lain dukun yeah. gadungan yang lain dan ingat dukun tukang sihir peramal itu pasti ujung-ujungnya duit duit ya yeah. dia tidak akan mau menolong uh, kaum nah. muslim ya pasiennya itu uh, kalau ada bahasa pedagang itu Eh, seorang pembeli yang masuk ke dalam toko haram untuk keluar kecuali harus beli barang dari saya. <laughs> nah ini pan, uh, sama dengan tukang sihir, dukun, kemudian uh, eh, araf kahin uh, dan sahir tadi sama itu. Iya. Ya, tidaklah orang masuk ke dalam rumah saya kecuali harus jadi pasien saya. Hmm. Meskipun dia sebenarnya tidak sakit dikatakan sakit. Nah, ini banyak terjadi. Ya benar. Ya, di, itu harus kita pahami kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara memahaminya tadi bahwasanya uh, saya berikan contoh yang lain ya. Kenapa saya berbicara itu tadi? Karena ini berkaitan dengan contoh. Dukun gadungan, tukang sihir gadungan itu seperti ini. Dia misalkan ada pasien. Uh, mas, saya tahu di mana uh, sepeda motor Mas yang hilang kita akan mencari tahu siapa pelakunya, pelakunya pencuri dari sepeda motor tersebut. Tapi harus ada sesuatu yang kita kerjakan sebagai sebuah syariat, Mas, atau sebagai sebuah syarat. Biasanya menyebut-nyebut seperti itu, iya. syarat atau syariat ya dia tidak mau disebut ritual yeah. karena bahasa ritual itu bahasa yang uh, aneh gitu yeah. maka akhirnya sang mas ini menanya apa ritualnya Ustaz? Mbah, ya. Ritualnya begini, Mas. Mas harus mendatangkan tikus, seekor tikus. Hmm. Tapi tikusnya ini bukan sembarangan tikus. Tikusnya tikus yatim. <laughs> Coba bayangkan, Mas ini kan bingung. Iya. Ustadz gimana, gimana tikus yatim? yatim? Mbah gimana tikus yatim? Yeah. Masa kita harus periksa dulu Bapak, Uh, mana bapaknya, mana ibunya, bapaknya meninggal kapan gitu kan? Mm. Kemudian umur si tikus ini berapa? Iya. Karena yatim itu kan sebelum dewasa berarti. Yeah. Nah, sebenarnya bukan itu tujuannya. Tetapi tujuannya duit. Ya, mm. UUD ujung-ujungnya duit. Bagaimana caranya? Nah, mas, kalau sulit, saya bisa mendatangkan kata si Imbah ini. Titipkan saja. Ya, <laughs> titipkan saja sama saya. Tapi perlu, saya perlu uh, apa? Kemenyan untuk membeli kemenyan, maka perlu duit. Di sini tujuannya. Jangan tertipu kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi di sana tuku, apa, tukang uh, sihir, hmm. araf gadungan itu. Nah, kemudian kadang-kadang dia minta Eh, tanda-tanda uh, tukang sihir araf atau kahin ya dia minta sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kita atau tubuh pasien hmm misalkan baju, hmm. celana dalam, mohon maaf, uh, mohon maaf ya, BH penutup hmm. dada bagi perempuan, hmm. ya, atau rambut, sebagaimana dikerjakan hmm. terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau disihir oleh Labid ibn al-Asam, hmm. seorang Yahudi itu disihirnya pada rambut-rambut yang ada pada sisir-sisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, makanya jangan suka-suka ngasih orang ya barang-barang pribadi. Baik ya apalagi kalau seandainya para pemudi pemuda gitulah lagi pacaran yeah. ya, suka ngasih ini ngasih ini ya e, kalau sudah cinta ditolak uh, dukun, bertindak. nantinya hati-hati foto yeah. kah ya uh -huh. ini biasa dia minta sesu minta sesuatu yang berkaitan dengan orang tersebut hmm ini dan saya perhati, saya sebutkan ini berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah bahwasanya sihir tidak akan mandi kecuali ada buhul-buhulnya. Ya. ya. Makanya untuk mengobati sihir guna-guna, pelet, apapun sejenisnya, itu harus dicari buhul-buhulnya yang dibuat oleh si tukang sihir tadi dan biasanya dia menyimpan di tempat yang orang kadang-kadang tidak mengira itu. Hmm di kuburan lama sudah tidak ada lagi yang datang ke situ yeah. atau di tempat di atas rumah pokoknya yeah. karena kenapa karena ketika buhul-buhul itu hancur yeah. maka sihirnya habis nanti yeah. Yeah. Iya, iya. ya sihirnya habis nah ini harus kita pahami baik-baik itu yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau disihir dengan rambut-rambut disimpan di mana di sebuah sumur Kenapa sumur tersebut disimpan di Kenapa si eh, buhul -buhul itu ikatan-ikatan itu disimpan di sumur? Karena sumur itu sudah nggak dipakai lagi. Ya, tempat sampah itu. Ah, Hmm. Sumur itu nggak dipakai lagi. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian? Kalau seandainya sumur itu tidak dipakai, orang akhirnya kan tidak mengambil eh, buhul-buhul itu. Nah, selama ingat ya, perhatikan para pemirsa Raja TV, para pendengar sekalian, selama buhul itu masih ada, selama itu pula e, pengaruh buruk sihirnya masih ada ya Makanya kalau seandainya disuruh nanom di belakang rumah, di depan yeah, rumah, iya, itu iya. sihir itu. Hmm. Ya, itu sihir. Ya, perhatikan baik-baik. Itu sihir karena setiap amalan sihir pasti ada buhul-buhul di, ditiup di situ. Uh, untuk mengobatinya harus diketemukan buhul itu, kemudian kita hancurkan. Hmm. Tentunya dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian ta'awud, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ya. Kita hancurkan sakit, eh, ada pengalaman menarik mas. Hmm. Saya katakan tadi di Arab Saudi itu hmm. ada div, kepolisian divisi uh, tukang sihir dan perdukunan. Itu ada pemberitahuan dari seorang syekh coba sisir laut merah yang di, ada di Jeddah itu tepi-tepinya hmm. jadi diturunkan penyelam-penyelam ke situ yeah, yeah, yeah, ya. ya dan uh, saya filenya apa videonya ketinggalan di masin hmm. sebenarnya saya bisa perlihatkan kepada para pemirsa Raja TV sekalian hmm. tentang mereka peng, apa penyelam-penyelam itu menyelam di di tepi-tepi laut merah di, di kota Jeddah itu hmm apa yang dapat mas puluhan buhul-buhul tadi hmm. puluhan buhul-buhul kemudian diambil kemudian dihancurkan dengan bacaan-bacaan setelah itu kejadian puluhan keluarga nelpon kepada divisi kepolisian tukang eh, pak sihir divisi sihir dan perdukunan ini bahwasanya alhamdulillah keluarga sembuh. kami sudah sembuh. sembuh subhanallah dan subhanallah uh, saya uh, ketika kerja di Arab Saudi di Islamic Center Damam banyak sekali majikan-majikan yang bawa eh, apa namanya rambut-rambut yang sudah dikumpul-kumpul begitu hmm. ya dan dijadikan buhul-buhul itu harus dihancurkan mas hmm. harus dihancurkan kemudian dibuka hmm. rambut sekecil itu diikat-ikat hmm tetapi subhanallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. ya. Rambut-rambut yang kecil-kecil tersebut dibacakan Al-Fatihah, dibacakan kul a'udzubil falaq, kul mudah dia terberai. Gitu, ya. Nah, itu harus dihancurkan. Kalau tidak pengaruh sihirnya masih ada. Baik. Hmm. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ya. Itu termasuk daripada tanda tukang tukang iya. sihir. ya. Termasuk tanda tukang sir seperti uh, coba sekarang kita perlihatkan aja deh ya. Kita contohkan uh, gambar-gambarnya. Coba contoh ya, gambar silahkan Contohkan nah, gambar ini contoh kepada para pemirsa Roja TV. Ini ya. apa Ustaz yang ter, telah di uh, yang paling ini. atas dulu ya. Paling atas dulu. Paling ya. atas, paling atas pojok sebelah kanan. kanan. Ya. Nah, ya, iya. Ya, ya, nah, ya. ini perhatikan, ini adalah kadang-kadang kertas-kertas yang ditulis-tulis raja raja ya? raja rajah yang ditulis-tulis Nah, di situ eh, apa namanya? Eh, kemudian disuruh menyimpan untuk kekebalan. Iya, untuk, kekebalan, kan, untuk ya. penglaris, untuk eh, apa namanya? untuk eh, tertahan dari penyakit, penyakit. yang di bawah itu adalah eh, sesuatu yang digantungkan digantungkan pada motor pada mobil hmm. nah, itu di bawah itu biar selamat ya, biar ya. selamat ya, ya. coba yang lain lagi yang lain ya, silahkan Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, yang telur yang diraja-raja itu. Oh, yang sebelah kanan Nah, ya? itu telur, itu raja-raja itu, hmm. itu sihir itu. Ya. Fungsinya ya. ini untuk mengobati atau apa biasanya? Ustaz? Nah, biasanya gini, eh, telur ini kan sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala iya, untuk iya. dimakan. Ayo. Hmm. Eh malah mindahkan penyakit ke dalam. Ayo, ah, iya, ayo. Ini sihir yang seperti ini. Hmm, hmm, ya. Mindahkan penyakit ke dalam. Ini sihir. Nah, nah kemudian itu ada gembok, kemudian ada oh. apa namanya? ada uh, apa namanya? ada tulisan-tulisan. Nah, itu yang disebut raja tulisan-tulisan. Nah, di bawah itu ya membaca membaca tangan ramalan. Ramalan. Ini sangat sangat di garis tangan ya, iya sangat di, di di apa disedihkan sekali ironis sekali hmm. ya banyak acara-acara televisi-televisi iya. tentunya di selain Roja TV ya. iya. ya ini ramalan-ramalan bahkan didatangkan iya. tukang ramalnya iya. hokinya apa bulan ini hmm. tahun 2014 apa hokinya iya. nah itu dia ya yeah. melamar di tangan tak eh, apa melamar <laughs> salah meramal, meramal oh, ya bukan melamar <laughs> iya. meramal ya yeah. Iya. uh, di samping coba kita ke samping ke samping ya, ya. kita akan tunjukkan gambar yang berikutnya nah ini apa ya. perhatikan ini ini ini yang disebut tamaim. Tamaim. Ya, tamimah. Ya, tamimah. Ya, tamimah yang diambilkan dari rambut-rambut ataupun dari gelang-gelang eh, dari apa? benang-benang. Ini biasa di dipakai oleh anak-anak. Ah. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Ini eh, yang gelang sebelah kanan saja untuk anak Iya, untuk gitu. anak-anak. Gitu. Benang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Hmm. Nah, ini seperti ini. Kalau sendal itu apa? Nah, kalau sendal di situ ada tamimahnya. Tip. Ya, hmm. ada sesuatu yang dia yakini bahwasanya sendal seperti itu adalah mendatangkan uh, apa sih gunanya kalau kita kalau sebagian orang meletakkan tamimah hmm. ya jimat untuk anak kecil untuknya uh, faedahnya apa? Hmm. Faedahnya itu adalah untuk agar si anak tersebut terjaga dari penyakit, penyakit. ya, terjaga dari uh, eh, mara bahaya, sakit ya. panas panas, gangguan jin dan semisalnya. Ya. Di bawah coba lihatkan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini rompi-rompi ataupun baju-baju yang sudah ya. ada tolasimnya. Ya, ya. Ada tolasimnya. Nah, iya. seperti ya. itu. Itu air-air yang biasa uh, apa namanya? Iya, <laughs> jampi-jampi iya. ya. ya, dimasukkan apa ya. begitu, dijampi-jampi dengan bacaan yang bukan sesuai dengan dari Al-Qur'an dan Sunnah iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sampingnya yang paling bawah itu para pemirsa ya. Raja TV yang dirahmati oleh Allah, ya. Itu yang saya sebutkan tadi darah haid yang dituliskan dengannya mm ayat-ayat kursi ataupun ayat-ayat suci Al-Qur'an dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya untuk persembahan sebagai jin ya. Oh iya. Ya. Makanya kita kategorikan kita kita sebutkan bahwanya perbuatan sihir, ya. kesyirikan hmm. ini termasuk dari apa namanya kesy, ya. eh, eh, kesyirikan. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang menghinakan simbol-simbol Islam. Ya, Nah, demikian. Ya, cukup insyaallah taala. Sudah cukup, Ustaz? Ya. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih telah memberikan faidah kepada kami pada kesempatan pagi hari ini dan sekaligus memberikan beberapa contoh tadi mengenai benda-benda yang termasuk dari perdukunan dan sihir. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa yakum kini saatnya bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar uh, sihir, kahin dan araf dapat bertanya langsung dengan Ustadz di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0 081317776543 atau di 0819896543. Nah, pertanyaan pertama Ustaz kami bacakan dulu dari pesan singkat dari saudara Sigit di Kuningan Jawa Barat. Ustaz. Ya. ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya membaca hizib-hizib seperti hizib istighfar, hizib ayat kursi dan lain-lain Tolong diterangkan mengenai arti hizib Ustaz, silakan. Ya. Hizib itu ya hizbun artinya adalah uh, kelompok. Kelompok. Ya. Hmm. Tapi faedahnya karena para pemirsa sekalian harus ketahui saya ini dulunya ya alhamdulillah alladzi hadani li hadza segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada siapa yang diberikan petunjuk olehnya uh, dulunya adalah orang yang suka juga membaca hizib. Hmm. Ada namanya hizbus saifi, hmm. ya hizib pedang, yeah, yeah. ya ada namanya hizib uh, banyaklah hizib-hizib dibaca. Itu tujuannya adalah untuk menjaga diri. Hmm. Nah, kebanyakan hizib-hizib itu kebanyakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hmm tetapi kadang-kadang ayat sucinya diulang-ulang dibaca eh, kemudian uh, ada be, belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebanyakan hizib tersebut adalah sesuatu yang mengada dalam agama Islam. Belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kita mengamalkan sesuatu, kemudian kita uh, terus menerus amalkan tersebut kita lazimkan amalan tersebut dan belum ada contohnya dari Rasulullah SAW maka itu perkara yang mengada-ngada nah Wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Ini berikut ada pertanyaan yang sangat menarik Ustaz dari seorang ibu di Kalimantan Timur. Nah. Nah, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya seorang ibu yang ingin menanyakan apakah tafsir mimpi termasuk perdukunan Apakah ketika saya yang sering sekali bermimpi yang membahagiaan Membahagiakan hati Kemudian saya bangun dari tidur Kemudian mencari Ustaz melalui buku tafsir <laughs> mimpi dan di internet Ustaz tentang yeah. tafsir tersebut. Apakah hal ini diperbolehkan atau tidak? Ya, yeah. Ustaz silakan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim para pendengar sekalian dan para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketahuilah bahwasanya tafsir mimpi sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam asalkan tidak terlalu berlebihan dan asalkan uh, tidak mengaku-ngaku akan hal gaib. Ya. Tafsir mimpi tersebut sebagaimana yang terjadi pada uh, Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Beliau menafsirkan beberapa mimpi yang dimimpikan oleh dua orang yang masuk ke dalam penjara. Nah, kemudian uh, apa namanya dimimpikan oleh raja ya raja pada waktu itu nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh eh, takwil ta mimpi atau tafsir mimpi dan para ulama mempunyai beberapa buku tentang takwil mimpi akan tetapi yang per, yang patut diperhatikan di sini bahwasanya Eh, seseorang tidak terlalu berlebihan dalam takwil mimpi ini dan tidak terlalu menyibukkan dirinya dengan takwil mimpi ini. Apabila dia mendapatkan mimpi yang baik, maka dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mendapatkan mimpi yang buruk, maka dia hendaknya mendiamkan diri kepada mendiamkan diri tidak menceritakannya kepada orang lain. Kemudian minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengalaman menarik, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad taala al-muhaddis ahli hadis dari kota Madinah yang masih hidup sampai sekarang yang beliau senantiasa setiap harinya antara maghrib dan isya mengajarkan ilmu hadis beliau setiap kali ditanya tentang tiga hal beliau selalu menolak yang pertama yaitu tentang takbir mimpi tadi yang kedua tentang talak yang ketiga tentang warisan nikah talak ya ataupun rujuk yang ketiga yaitu tentang warisan Beliau selalu kalau ditanya tentang tabir mimpi, beliau mengatakan lastu mu'abbir ru'ya, is'al ghairi. Hmm. Aku bukan orang yang mentabir mimpi. Ya, tanya kepada selainku. Ya, kalau ditanya tentang rujuk talak atau ahli waris, beliau mengatakan raja'il mahkamah, silahkan pergi ke pengadilan. Hmm. Adukan masalah ini ke pengadilan. Nah itu, Allah nah. Baik, saya terima kasih atas penjelasan dan nasihatnya. Berikut kami bacakan kembali pertanyaan masih dari pesan singkat Ustaz. Ini pertanyaan dari saudari Siti di Padang Sidimpuan. Sidampuan. Nah, Sidampuan Ustaz ya. ya. <laughs> nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Nah, Ustaz tadi sudah jelaskan berbagai macam bentuk sihir dan ciri-ciri orang yang melakukan sihir. Hmm. Nah, bagaimana cara mengobati orang yang terkena sihir Ustaz? Nah, ini bagus. Nah. Di rukyah. Orang nah, yang terkena sihir di rukyah tapi sebelum itu saya tadi agak lupa sihir yeah. itu ada tiga macam ya iya, belum Masa. kita bicarakan Masa. Iya. jenis sihir. Sihir itu ada sihir yang namanya sihir uh, khayalan. Khayalan. Ya, ada namanya sihir uh, hakikat. Hakikat. Ada namanya sihir ketangkasan. Hmm. Sihir khayalan adalah jadi tukang sihir itu membuat mata kita menghayalkan yang lain. Baik, baik. Dan itu disebutkan di dalam surat Toha ayat 66 hmm. ketika kejadian antara tukang sihir Firaun dengan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini yeah. perkara menarik. Lihat ya, perhatikan dalam surat Al-A'raf eh, Toha dari mulai ayat 65 sampai ayat ke-71. Itu tentang cerita tukang sihir Firaun dengan Nabi Musa. Eh, saya bacakan ayatnya qala bal alqu fa idza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihnim annaha tas'a kemudian kata Nabi Musa silahkan kalian lemparkan si apa yang kalian miliki maka tongkat-tongkat mereka kemudian apa tali-tali mereka itu berubah menjadi ular-ular kecil dikhayalkan kepada Nabi Musa lihat sihir khayalan dikhayalkan kepada Nabi Musa dari, dari sihir mereka itu eh, eh, benar-benar uh, berjalan menuju Nabi Musa tongkat kecil kemudian eh, tali-tali uh, kecil itu berjalan nah ini namanya sihir khayalan tetapi ada perkara menarik di sini kata Nabi Musa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-68 qul la takhaf innaka antal a'la Wahai Nabi Musa, jangan engkau takut. Sesungguhnya engkau maha tinggi. Wa alqi ma fi yaminik. Talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haithu ata. Artinya, uh, tongkat kanan yang ada di tangan kanan kamu wahai Musa itu lemparkan. Maka dia akan dengan mukjizat dari Allah. Ini bedanya sihir dengan mukjizat. Dengan mukjizat dari Allah itu tongkat benar-benar jadi ular kalau yang tadi itu sihir hanya dikhayalkan. Jadi sebenarnya dia tidak ber, tidak nah, ada nah. apa-apanya. -hmm. Cuma dikhayalkan kepada matanya saja. Seperti... Makanya apa yang terjadi ya? Ketika tongkat itu berubah menjadi ular, tukang sihir Firaun tahu, uh, itu tongkat beneran jadi ular, bukan hmm. seperti kita yang lempar tongkat-tongkat kecil, tali. Hmm. lempar tali, dikhayalkan saja. Hmm. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Hmm. Makanya setelah itu tukang sihir Firaun beriman. Hmm. Ya, dalam eh, dalam ayat yang ke-70, eh, qiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi muharuna wa Musa. Maka akhirnya para tukang sihir Fir'aun tersebut sujud. Kenapa? Karena melihat bahwasanya ini beneran jadi ular ini. Mukjizat. Mukjizat. Eh, itu bedanya hmm. sihir dengan mukjizat. Hmm. Itu namanya sihir hayalan. Hmm. Ya. Yang kedua sihir hakikat yang terjadi kepada Rasulullah. ya. Suka uh, pelet guna-guna, ya. kemudian pengasihan, Masih. itu sihir hayalan. Eh, ya, hakikat. sihir hakikat. Yang ketiga sihir ketangkasan. Yeah. Ya, sihir ketangkasan misalkan uh, dengan kecepatan tangan akhirnya yeah. ada yeah. Iya. apa bunga atau ada yeah. apa. Ini termasuk sihir tapi tentunya beda dengan hukum yang nomor satu, nomor satu dan nomor dua tadi. Nah, tadi pertanyaannya tentang tentang mengobatinya. Uh, mengobatinya. Ya. Mengobatinya itu begini. Pertama, seperti yang saya katakan tadi, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah, cari itu buhulnya. Iya. Dan nyarinya jangan sama aruf atau kain lagi iya. jangan jangan nanya Saya gitu. kepada gitu. iya <laughs> cari itu ar uh, apa namanya uh, buhul-buhulnya itu kalau dapat mustahkan dengan membaca al-fatihah ataupun kalau a'udzu birabbil kul dengan izin Allah hancur itu sihir Cuma permasalahannya Ustadz nyarinya di mana, yeah. di iya. kolong jembatan mana, ya. Dan kadang-kadang itu sulit yeah. di, ditanam ataupun disimpan di tempat-tempat yang tidak dijamah oleh manusia. Karena yeah. tujuannya itu harus dijaga gitu ya. awet. awet. Ya, harus dijaga. Makanya uh, saya sebenarnya ingin sekali memperlihatkan videonya itu yang bagaimana, menyelam itu sendiri. Ya? iya yang menyelam kemudian dijaga bagaimana dia mengikat hmm. ya itu sampai ikatannya beberapa lapis yeah. untuk menjaga sihirnya saja yeah. buhulnya saja yeah. karena kalau itu buhul hancur hancur sihirnya yeah itu yang terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diambil oleh dua malaikat, dihancurkan buhulnya. Hmm. Nah sekarang kalau Nabi Muhammad SAW kena zihir yang diberi, yang memberitahukan malaikat. Yeah. Nah kita siapa yang memberitahukan? Kan. Nah jawabannya berdoa kepada Allah. Yeah. Allah akan memberikan petunjuk. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua di rukyah. Hmm hmm. dirukyah dengan rukyah Al-Qur'an dan sunnah dan juga dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz. Nah. Mungkin juga perlu ada saat kita di pantai utara di saat saat. Betul itu. Mudah-mudahan ada mudah-mudahan pemerintahan kita eh, membuat komisi pemberantasan iya. apa ya Eh, D, D dukun, dukun dan persihiran gitu ya. <laughs> Nah, Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan ada itu. Nah. Sekarang kita angkat telepon saja. Silakan. Dan selanjutnya Khawatir Islam bagi Anda yang ingin bertanya langsung silakan di 0218236543. Telepon pertama kami angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Eh, Ishak di Kisaran. Silakan Pak Iksan. Iya. Gini Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iksan. Kasusnya begini. Uh, <clears throat> ada orang yang sakit perutnya besar gitu kan. Terus uh, dia didatangnya orang yang bersorban. Uh mm-hmm. ah, -huh. uh, dia bilang di perutnya itu ada ular ya. Hmm. Banyak tujuh atau sembilan gitu. Hmm. Kemudian dia dengan metode dia seperti mengeluarkan ular itu satu satu. Hmm. Oh. Dan efek bagi si pasien tadi, dia merasa hmm, nafasnya agak lega gitu ya. Nah, waktu dia menarik ular katanya, tapi dia goib seperti menangkap di atas perutnya gitu. Ya, terus pertanyaannya? Kemudian, kemudian dia berpindah lagi ke eh, ke ke orang pintar yang lain Iya. Eh, terus begitu juga itunya uh, <laughs> yeah. tanggapannya yeah, yeah, yeah. di perutnya itu ada ular Nah, iya. bagaimana ini apakah hmm. dia atau tidak itu? Uh, cara-caranya yang itu perlu persyaratan tidak, Pak, dari yang datang tadi? Iya, betul. Ya, nah, apa itu persyaratan? nggak ada, persyaratan nggak ada. Yeah. Dia diem aja, mm -hmm. buat kerja sesuai dengan keahlian mm -hmm. dia. Mm -hmm. Dan terus dia itu dikabuti seperti itu. Terus kita dan ya? membuat bayar, jelas bayar. yeah. Dan membuat si pasien yakin ketika dia berpindah ke orang kita yang lain, sama itunya. Iya, iya, iya, iya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Itu ya, ucapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari, ada namanya dalam agama Islam itu eh, Rasulullah SAW menjelaskan namanya nusroh. Nusroh itu adalah mengobati sihir dengan sihir yang lain. Yeah mengobati sihir dengan sihir yang lain. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dari Jabir radhiyallahu anhu, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nushrah. Faqala hiya min amali syaitan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nushrah, yaitu menghilangkan uh, sihir dengan sihir. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab itu adalah perbuatan syaitan. Jadi gini pak, uh, apabila orang kena guna-guna, maka ketika diobati dengan nusroh dengan guna-guna lain, ya, yang lebih kuat. Contoh saya beri contoh ya, ada orang kesurupan, dia dimasuki oleh jin, kemudian kita datang kepada orang yang juga berhubungan dengan jin. Dia ini tidak merukyah dengan rukyah yang sesuai dengan syariat Islam, tidak membaca, tidak menjampi-jampi sesuai dengan syariat Islam. Maka apa yang terjadi sebenarnya? Ketika si fulan ini datang, merukyah ini, ya. Sebenarnya jin yang di dalam tubuh si ini ini dia takut dengan jin yang dia datangkan di sini ya dia takut dengan jin yang dia datangkan ke sini akhirnya dia keluar tapi datang yang lain lagi mungkin merasa nyaman merasa ya. tidak merasa tidak merasa apa namanya merasa lega ya. dan segala macamnya tapi justru ya. tadi yang punya jin jinnya masuk nah itu dia <laughs> nantinya dia akan akan merasakan sesuatu yang lain lagi karena iya. jin ketika menolong manusia hmm. itu tidak majanan hmm. tidak gratisan pasti ada tumbal di sana pasti ada hal-hal yang dia minta di iya. sana Nah itu harus kita perhatikan. Yang kedua harus diperhatikan juga bahwasanya pengobatan apabila tidak sesuai dengan sunnah Rasul, terutama pengobatan-pengobatan yang dengan jampi-jampi yang disebut orang pengobatan alternatif, mm -hmm. ya tidak sesuai dengan sunnah Rasul maka itu berarti pengobatan mengada-ngada, mm -hmm. meskipun manjur. Mm -hmm. Nah, jadi kemanjuran itu bukan tanda pengobatan itu benar. Bukan tolak ya? ukur saja. Bukan tolak ukur. Ya. Tolak ukurnya adalah apabila pengobatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasulullah SAW pernah mengerjakan seperti itu? Contoh sekarang, sebagian orang kadang-kadang mengobati pasien dengan cara memindahkan penyakit ke kambing. Iya, yeah, iya. Yeah, Apa yeah. kambing? <laughs> Iya ya Benar, memindahkan penyakit ke telur. ke telur itu telur halal yeah. kambing yang asalnya adem ayam saja artinya berontak-berontak yeah. kasihan itu menghi me, yeah. apa namanya me, memudaratkan ya. membahayakan ya, kepada kambing dan itu biasanya ya ada ritual-ritual dan meminta kepada jin hmm. untuk memindahkan penyakit tersebut itu disebut dengan musyarah Baik. Eh, hmm, seperti itu. Jadi dua hal itu perhatikan. Tidak boleh menghilangkan penyakit dengan mendatangkan penyakit yang lain, yaitu hmm. dengan memakai sihir yang lain. Hmm. Yang kedua, eh, pengobatan apabila dilakukan tanpa ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka itu tetap dinyatakan pengobatan yang keliru, ya. salah. <coughs> ya, demikian. Baik, Ustaz. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih dan demikian Pak Ishak uh, pertanyaan yang sudah diberikan solusi dan jawabannya oleh Ustaz. Berikut kami undang kembali bagi Anda yang ingin menghubungi kami silakan memberikan kesempatan telepon yang kedua. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Basuki Pak di Samarinda. Silakan Pak Basuki pertanyaan ditujukan ke Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Basuki. Pak Ustaz, pertanyaan saya gini Pak saya ini termasuk dari korban sir ya Pak ya. Nah, yang saya tanyakan, ibu saya juga sampai wafat Pak di sir Pak. Nah, terus saya ini kesal, marah namanya orang tua di sir, Nah, hmm. dukunnya tuh bilang sendiri sama saya terang-terangan Pak. Oh. Nah, saya permohonan cerita kayak gini Pak. Nah terus saya malam itu Pak, saking saya jengkelnya Pak. Malam itu saya sampai sholat hajat saya minta kembalikan segala bentuk sihirnya itu sama Allah kepada dukun-dukunnya dukun-dukun sihir itu pak iya. nah itu hukumnya apa pak Ustadz apa saya juga termasuk balik yang jalim apa saya takutnya malah saja nanti balik jalim kepada mereka pak Ustadz baik pak Ustadz. baik baik, nah, ya. yang keduanya nih pak uh mhm. -huh. saya mau anu pak mau nanya ibaratnya ini apakah Si santet yang menimpa diri saya dan orang-orang lain itu apa bisa dikatakan karma atau memang itu Baik. ujian dari Allah, Pak? Ya. Terima kasih Bapak, cukup. Ya, Tunggu cukup. nasihat dan jawabannya Ustaz. Ya, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Perhatikan para ikhwah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian, eh, bahwasanya apabila ada orang yang terzalimi, kemudian dia berdoa, sesuai dengan apa yang dirasakan dari kezaliman tersebut, maka itu bukan menzalimi orang lain. Itu bukan menzalimi orang lain. Akan tetapi dia mengeluarkan, makanya hati-hati menzalimi orang. Karena da'watul mazlum la turad. Doanya orang yang terzalimi tidak ditolak. Salah satu da'awatin mustajabat. Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah. Salah satunya adalah da'watul mazlum. Doanya orang terzalimi. Hmm. Ya maka hati-hati menzalimi orang. Dan wallahu alam itu bukan sebuah kezaliman kepada orang lain akan tetapi lebih baik wal ya'fu wal yasfahu hendaknya dia maafkan lapang dada ala tuhibbuna Allah ala tuhibbuna Allah an yaghfir ala tuhibbuna an yaghfir Allah lakum apakah kalian tidak mau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian jika kalian memaafkan jika kalian me melapangkan dada dalam hal itu jadi itu bukan sebuah kezaliman Pak akan tetapi itu adalah sebuah uh, hak bapak untuk berdoa sebagai orang yang terzalimi. Ya. Kemudian yang kedua yaitu apakah tadi pertanyaannya karma Ustaz. Nah, apakah itu karma? Ya. Di dalam Islam tidak mengenal karma ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman la taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang lain tidak akan dosa seseorang tidak akan ditanggung oleh orang lain. Ya, tetapi dalam Islam itu mengenal bahwasanya apabila kita mendapatkan musibah maka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda wa alam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwasanya apa yang belum menimpamu yang belum ditakdirkan untukmu maka tidak akan pernah terjadi padamu dan apa yang menimpamu yang sudah ditakdirkan untukmu maka tidak akan pernah meleset darimu. Itu semua tidak keluar dari takdir Allah. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan akan hal itu. Dalam hadis riwayat muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kataballahu maqadir al yang qabla an yakhluqas samawati wal ardu bi khamsina alfasana. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan atau menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi <clears throat> dan perhatikan apa yang Bapak rasakan dan keluarga rasakan maka berharap bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah iya. karena rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukah yushakwa illa kafarallahu anhu biha khataya." Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, rasa capek, rasa sakit, ya gangguan, resah, gundah Ah, sampai duri yang menusuk tubuhnya melainkan itu akan menghapuskan dosa maka berharap pahala-pahala mudah-mudahan itu sebagai pengangkat derajat bapak dan penghapus dosa bapak sekeluarga Allahumma amin nah terima kasih atas jawaban dan nasihatnya dan mungkin daripada dia membalas eh, dengan apa doa yang anu lebih baik minta yang tinggi saja ya. Ayah. minta masuk surga Ayah. segala macam dan subhanallah Allah berfirman fa'fu wasfah hmm. innallaha yuhibbul muhsinin hmm. uh, maafkan dan lapang dada. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. ya. berarti ketika dia memaafkan dan lapang dada, hmm. dia termasuk tingkatan orang yang Islam yang paling tinggi, hmm. orang yang ihsan. Baik, sudah. Nah. Hmm. Telepon yang selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Ibu siapa di mana? dari Aceh ini. Oh, silakan, silakan Ibu. Saya ingin ke Aceh ini berdakwah ya. di sana. Untuk silakan Ibu pertanyaannya. Nah. Iya. Mau tanya Pak, ini kan ada pengobatan. Hmm. masalah pengobatan itu kan kita diobati, habis itu disuruh mandi kafarat gitu. Mandi kafarat. Iya, itu apa ada memang sunahnya itu Pak? Baik. Itu itu apa Pak? Maksudnya mandi tobat gitu, suruh tobat gitu. Ya. Cukup Ibu. Jadi Pak itu gimana Pak maksudnya? Ya, ditunggu jawaban, jawaban ya. dan nanti. Terima kasih ya. Ibu. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, memang ada beberapa rukyah syariah dengan memakai daun bidara atau sidern, sidern ya. Itu kemudian dimandikan mm -hmm. ya, itu untuk menghilangkan eh, pengaruh-pengaruh buruk yang ada pada hmm. tubuh. Nah itu ada sunnahnya dari Rasulullah hmm. Wasallam. Ada lagi uh, mandi yaitu dengan cara mandi uh, kalau orang kena penyakit ain dalam dalam ya, hadis Rasulullah SAW ada namanya uh, penyakit ain al ainu hak kata Rasulullah SAW. Artinya mata yang memberikan pengaruh buruk itu benar adanya. Yeah. Jadi Misalkan seseorang melihat seseorang lain dengan hasad iri dengki, hanya orang yang di, yang dilihat tersebut langsung panas, langsung sakit dan semisalnya. Hmm. Itu ada itu. Nah, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya cara pengobatannya adalah orang yang mengaini tadi, yang memberikan pengaruh buruk tadi, hmm. dia disuruh berwudu ataupun disuruh mandi bekas airnya tersebut dimandikan kepada orang yang hmm. yang kena ain tadi. Nah, itu ada cara-cara mandi. Adapun mandi yang disebut dengan mandi kafarat saya tidak mengetahuinya ada ya. dasar dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan dan berikut ini Ustaz pertanyaan terakhir Ustaz ya karena iya. waktunya ya. terbatas. Ya. Uh, dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya namanya Priyansyah di Jambi Ustaz Mau bertanya Jika seorang terkena sihir Yang sihirnya itu memberi pengaruh Membenci kepada seseorang dan si tukang sihirnya akhirnya meninggal. Apakah buhul-buhul dari tukang sihir itu masih berpengaruh pada orang yang terkena sihir? Iya. Yang jelas apabila masih ada buhul-buhulnya eh, masih memberikan pengaruh. Tetapi apabila tukang sihirnya sudah meninggal, wallahu alam saya belum dapat itu perkataan para ulama apa jadi sihir tersebut apakah eh, masih berpengaruh buruk atau tidak yang jelas uh, apabila dari kita berbicara masalah ain tadi ya, orang yang mengaini orang lain ya memberikan pengaruh buruk kepada orang yang lewat matanya kalau si yang mengaini ini meninggal maka yang kena ain tadi selesai ya karena orang uh, subjeknya sudah sudah meninggal itu selesai dan itu pernah kejadian kepada kawan saya orang Yaman ya. Beliau itu waktu kecil dua minggu berturut-turut setiap malam nangis, satu malam penuh. Nggak ada alasannya apa-apa. Tidak ada alasan apa-apa. Hmm. Diobati dia. Ternyata kena ain. Hmm. Kena ain, yang mengaini adalah nenek-nenek tua. <laughs> Iya, mungkin karena terlalu gantung hmm. memang yang gantong, orang yang yeah. ganteng. Hmm. Nah, kemudian ter si nenek itu meninggal setelah dua minggu. Hmm. si si bayi itu sembuh dengan izin Allah. Hmm, Tidak menangis lagi. Ternyata yang mengaininya adalah si nenek tersebut. Ya, nenek tersebut. Hmm. Allah alam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Ustaz dan sebagai ikhtitam Ustaz. Ya, memberikan. Uh, para pemirsa Raja TV dan Radio Raja yang, dilmu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh radio yang merilai kajian ini, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala mencipta Maha Pengatur. Jangan pernah tinggalkan Allah yang kuasa, yang pencipta, yang pengatur. Minta apa saja kepada Allah. Minta kesembuhan, rezeki, penahanan dari penyakit. Apa saja untuk kebaikan di dunia kita dan di akhirat. Jangan pernah berpaling dari Allah karena siapa yang berpaling dari Allah dia akan mendapatkan kerugian, kemalangan. Dan ini saya ambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata." Sesungguhnya itu adalah tipuan para tukang sihir. Sesungguhnya orang-orang yang penyihir tidak akan pernah beruntung bagaimanapun dia lakukan apapun yang dia lakukan. Tetapi bersandarlah kepada Allah, bergantunglah hanya kepada Allah jangan pernah lakukan pengobatan-pengobatan yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.